Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih salat dari kitab Fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al Utsaimin rahimallahu taala. Nah, kita sampai pada pertanyaan yang ke 193 tentang orang yang meninggalkan sholat amdan secara sengaja kemudian bertobat apakah dia meninggalkan apakah dia wajib mengkodok sholat-sholat yang telah dia tinggalkan <clears throat> Jawabannya siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja kemudian tobat kepada Allah waraja'a ilaih waraja'a ilaih dan kembali kepada Allah maka para ulama berselisih pendapat apakah wajib baginya mengkodok salat salat yang dia tinggalkan ataukah tidak wajib. Ala kaulul lain ada dua pendapat di ahli ilmi para ulama dalam masalah ini. Waladhi yatarajjahu indi yang rajih indi menurutku kata-kata menurutku karena yang namanya rajih itu relatif antara satu ulama dengan ulama yang lain. Boleh jadi satu pendapat itu rajih menurut A, namun marjo atau tidak rajih menurut B. Adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala dan sebelumnya ini adalah pendapat Dawud Al-Zahiri yaitu siapa yang meninggalkan salat muta'amitan secara sengaja sehingga berakhirnya waktunya fa innahu la yanfa'uhu qada'uha maka qada itu tidak manfaat baginya landasannya adalah kaidah tentang ya, ibadah dan qada dzalika li al ibadatal muaqqatata karena ibadah yang memiliki waktu yang eh, ditetapkan dengan satu waktu Labuta tidak boleh tidak ibadah tersebut harus dilaksanakan di waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana tidak sah ibadah sebelum waktunya, maka demikian juga tidaklah sah ibadah ba'dahu setelah waktunya. Karena hududillah li'anna hududallah karena batasan-batasan Allah wajib mu'tabaratan diperhatikan. Maka sholat ini diwajibkan oleh syariat atas kita dari waktu demikian sampai demikian. Min kada ila kada. Hada mahalluha. Inilah tempatnya. Maka sebagaimana tidak sah sholat di tempat yang syariat tidak menjadikannya sebagai tempat untuk sholat, maka demikian juga tidak sah Sholat di zaman, di waktu yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai waktu untuk sholat. Oleh karena itu, kewajiban orang yang meninggalkan sholat, kemudian bertobat, untuk banyak-banyak bertobat dan istighfar, serta amal soleh. Dengan ini kami berharap agar Allah Ta'ala memaafkannya, wiyarfir lahu dan memaafkannya. Matar min salatin mengampuni salat yang dia tinggalkan wallahul muafiq maka pendapat yang dipilih oleh Syaikh Taimin itu adalah pilihan Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala yang sebelumnya adalah pendapat Dawud Al-Zahiri. Ya, namun sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat bahasanya dan sebagaimana tadi disampaikan di awal jawaban bahasanya masalahnya adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ya, mayoritas para ulama dan ini adalah madhab yang empat mengatakan bahasanya wajib kodok orang yang meninggalkan sholat secara sengaja sampai waktunya berakhir ya, dia memiliki kewajiban untuk mengkodok sholat yang dia tinggalkan. Dan ada dan bahkan ada nukilan ijma sebagian ulama menukil adanya ijma dalam masalah ini. Nukilan ijma disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Hambali beliau mengatakan bahasanya ulama ijma ya, kalau orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu wajib kodo. Ya. Ibnu Qudamah mengatakan di Al-Murni di Kitab Sholat, dia menyampaikan Eh, wala na'lamu bainal muslimina khilafan fi anna tarika salati yajibu alaihi qada'uha ya, dan kami tidaklah mengetahui adanya perselisihan di antara kaum muslimin bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu wajib mengkodoknya maka Ibnu Qudamah mengutip di kitabnya Al-Murni ijma' wajibnya kodok salat atas semua orang yang meninggalkan salat anna tarika salat orang meninggalkan salat baik sengaja ataupun yang tidak sengaja maka wajib mengkodoknya demikian eh, kutipan ijma yang disampaikan oleh Ibnu Qudama oleh karena itu ala kulihal kesimpulannya eh, kita katakan bahasanya mengkodok sholat bagi orang yang dulu meninggalkannya sejak dia balir, lima tahun dia tidak sholat misalnya sejak 15 tahun, maka al-ahwat yang paling hati-hati adalah mengkodoknya. Yang paling hati-hati, yang paling selamat adalah mengkodoknya. dan tentang uh, dan uh, tentang kodok salat maka kodok salat itu harus urut sebagaimana dikatakan di uh, Muntahal irodat matan fikih Hambali di sana dikatakan wa yajibu qada'u fa'itatin fa'aktsara murattiban walau kasurat ya, wajib melakukan qada salat yang terlewatkan satu salat atau lebih wajib urut walau kasurat meskipun salat yang terlewatkan dan yang harus dikerjakan itu banyak itu harus urut Di antara alasannya adalah kasus di saat perang Ahzab. Ya, hadis dari Imam Ahmad, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai perang Ahzab, beliau salat maghrib. Falam faraho maka tatkala selesai, Nabi bertanya kepada sahabat, Hal alima ahadum minkum anni solaitul asra. Apakah salah satu dari kalian ada yang tahu kalau aku sudah salat asar? Para sahabat mengatakan, Wahai Rasulullah, ma solaitaha. Anda belum mengerjakan sholat asar. Maka Nabi memerintahkan muadzin untuk mengerjakan sholat. Lantas beliau sholat asar. Kemudian beliau meng, e, mengulangi sholat maghribnya. Jadi karena kesibukan perang, Nabi e, ya, Nabi tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat asar pada waktunya. Iya, maka sholat asar baru beliau kerjakan di waktu maghrib. Pada awalnya Nabi sholat maghrib, ini waktunya waktu maghrib. Setelah selesai sholat, beliau tanyakan apakah kita tadi sudah sholat asar, jawabannya belum. Akhirnya beliau mengulangi sholat asar, kemudian lanjut maghrib. Berarti maghrib tadi dianggap tidak ada. Marif yang telah dikerjakan tidak dianggap tidak ada. Maka ini menunjukkan bahasanya wajib urut. Marif yang e, pertama tadi dianggap tidak ada, kata para fukoha e, tidak ada di sini artinya tidak berstatus wajib, namun ada ganjaran yaitu ganjaran sholat sunnah. Dan perlu diketahui kasus ini juga menjadi dalil jumhur ulama untuk menetapkan wajibnya kodok untuk orang yang meninggalkan sholat karena sengaja. Di antara dalil jumhur adalah kasus perang Ahzab. Kata mereka, Nabi meninggalkan sholat asar secara sengaja karena kesibukan perang baru kondisi memungkinkan untuk sholat di waktu maghrib. Maka Nabi mengerjakan sholat asar dan maghrib di waktu maghrib. Padahal asar dan maghrib tidak bisa dijamak. Ya, maka ini dalil sholat yang ditinggalkan secara sengaja wajib dikodok. Dan kemarin telah kita sampaikan, ya, cara kodok adalah terus menerus kodok. Ya, jika ada dan jika punya waktu. Ya, sebagaimana di Muntahal Irodat, fikih Hambali disampaikan tentang masalah kodok. Fauran, kodok itu harus segera. Mala yamdara fi badanihi au ma'ash Ma'ishatin yahtajuha. Ya, maka kodok itu wajib dikerjakan segera ya, selama itu tidak membahayakan badan dan tidak membahayakan pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan yahtajuha yang dia perlukan. ya, maka eh, kodok itu harus segera <clears throat> jadi sarah muntal iradat disampaikan wajibu kodok ufaitatin faaktara fauron wajib mengkodok solat yang telah terlewat satu atau lebih segera karena Nabi mengatakan siapa yang ketiduran dari solat atau kelupaan fal maka hendaklah dia Eh, mengerjakan sholat tersebut maka maka ini menunjukkan segera malam yang dara fi badanihi selama itu tidak membahayakan badannya lidhafin karena lemahnya fisiknya karena terus menerus nanti kecapean ya maka sebelum kecapean istirahat dulu eh, untuk menguatkan badan nanti lanjut kodok lagi Demikian juga selama tidak membahayakan ya, ma'isyatin, penghidupan dan pekerjaan ya tajuha yang dia butuhkan. Yang pekerjaan tersebut adalah sumber pendapatan lahu untuknya, wali iyalihi dan untuk keluarganya atau anak-anaknya. Daf'anil haraji wal masyakkah dalam rangka kenapa dikecualikan ya, maka boleh kemudian berhenti untuk kodok, alasannya adalah karena mau kerja dulu mau ngantor dulu ini. alasannya daf'anil haraj wal masyakah dalam rangka untuk mencegah kesempitan dan ke kesusahan maka kodok solat yang terlewatkan ah, itu solat kemudian solat kemudian solat kecuali badannya capek atau kecuali mau kerja nah maka ya, berhenti dulu. ketika ada waktu luang longgar maka sholat lagi, sholat lagi dan sholat lagi. Ya. Sehingga ya tidak bisa Facebookan dan yang lainnya sibuk untuk mengkodok sholatnya. Dan selanjutnya di pertanyaan 194, apa kewajiban keluarga terhadap anak-anak yang meninggalkan sholat? Jawabannya jika mereka memiliki anak-anak yang tidak sholat, maka wajib bagi mereka mengharuskan anak untuk sholat. Boleh jadi dengan ucapan dan perintah, boleh jadi dengan pukulan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pukullah mereka karena sholat li asrin saat umur 10 tahun. Diatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Ya, maka jika tidak berfaedah pukulan untuk mereka, maka hendaklah ia bihim melaporkan melaporkan anak-anak tersebut ke pihak yang berwenang, pihak berwajib bidaulah di negara tersebut. Ya, dalam hal ini tentu di Arab Saudi wafaqahallah min ajli supaya pihak yang berwenanglah yang mengharuskan dia untuk mengerjakan sholat. Tidaklah halal asukutu anhum dia membiarkan mereka tidak sholat karena diam dalam e, karena hal tersebut yaitu diam berarti persetujuan terhadap kemungkaran karena meninggalkan sholat itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Fatariku salati kafirun mukhalladun finnari. Maka orang yang meninggalkan solat itu kafir. Mukhalladun kekal dalam neraka. Falai juzu idamata ala dalika. Maka tidak boleh jika orang tersebut mati dalam keadaan masih meninggalkan solat. Tidak boleh dimandikan dan disolatkan. Itu salat jenazah. Tidak boleh dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, namun ada perselisihan pendapat tentang berapa sholat orang itu disebut dengan sebutan tariko sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Maka Ibnu Qudamah di Al-Murni mengutip tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, cukup satu sholat. Ya, beliau katakan ini zahir apa yang ada di matan al-khiraqi. Matan fikih hambali yang disarah oleh Ibnu kudama. Karena di sana dikatakan e, wa man taraka salata wa balighun aqilun jahidan laha al ghairu jahidin du'iya ilaiha fi waqti kulli salatin salah satu ayam fa in wa ila kutila. Siapa yang meninggalkan sholat dan dia balik dan berakal, baik karena mengingkari kewajibannya ataupun tidak, maka dia diajak untuk sholat di setiap waktu sholat selama tiga hari. Jika ternyata dia ngotot tidak mau, maka inilah yang kena hukuman mati. Ya, maka kata Ibnu Qudamah, zahir kalamil khiraki yang tadi saya bacakan, anau yajibu qatluhu bitarki salatin wahidatin. Ya, wajib menjatuhkan hukuman mati gara-gara meninggalkan salat, bitarki salatin wahidatin, gara-gara meninggalkan satu salat saja. Wayih dari riwayatain an Ahmad. Dan ini adalah salah satu dari dua riwayat, dua pendapatnya Imam Ahmad karena dia tergolong orang yang meninggalkan sholat maka wajib ada padanya hukuman mati sebagaimana orang yang meninggalkan tiga kali sholat. Alasan yang lain karena hadis-hadis tentang meninggalkan sholat itu mencakup orang yang meninggalkan satu sholat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan la yajibu qatlu hatta yatruka thalatha salawatin. Tidak ada hukuman mati untuk orang yang karena alasan meninggalkan sholat sampai meninggalkan tiga sholat. Wayadiku waktu rabi'ati liha Dan sempit waktu sholat yang keempat tidak cukup untuk mengerjakannya. Maka tiga kali sholat dia tidak mengerjakannya, masuk kemudian sholat yang keempat, nah waktu sholat keempat itu sudah mepet, sudah tidak cukup untuk sholat. Nah ini yang ini, ini yang berat untuk mendapatkan hukuman mati karena meninggalkan sholat. Kenapa kok tiga? Li'anau qad yatruku sholata wa sholatain li subahatin. Karena boleh jadi kalau orang itu baru mengerjakan, meninggalkan satu dan dua sholat, itu boleh jadi karena ada subahat. Faidah takar dalika thalatan. Jika sudah berulang sampai tiga kali sholat, tahak koko annahu tarikun laha. Maka bisa dipastikan memang orang ini adalah orang yang yeah, orang yang meninggalkan sholat rohbatan anha karena tidak punya minat untuk mengerjakan sholat. Dan pendapat yang ke ketiga yang dikutip oleh Ibnu Qudama yang mengatakan diceritakan oleh Abu Hamid dari pendapatnya Abu Ishak ibn Shak, uh, Shakla. Ini pendapat Abu Ishak ibn Shakla Anak idza taraka salatan la tujma ila ma ba'daha ka salatil fajr wal asri wajaba qatluhu. Jika orang itu meninggalkan satu solat yang tidak bisa dijamak dengan solat belakangnya. Contohnya solat subuh dan atau solat asar, maka cukup dengan satu solat sudah terkena kewajiban, sudah terkena ancaman hukuman mati. Wa intarka al ula min salatail jam'i, namun kalau e, meninggalkan yang pertama dari dua salat yang bisa dijama, zuhur sama asar, maghrib sama isya, lam yajib qatluhu. Maka belum terkena ke ancaman hukuman mati. Di anal waktu ini kalau waktu wahidi ingda ba'dil ulama menimbang pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya dua waktu yang bisa dijamak itu adalah sebagaimana satu waktu. Dan pendapat, eh, maka pendapat yang ketiga membedakan. Ini salat setelahnya itu bisa dijamak ataukah tidak dengan salat sebelumnya. Kalau tidak bisa, ya, maka ancaman hukuman mati gara-gara tidak salat cukup dengan meninggalkan satu salat dan cukup dengan meninggalkan satu salat dia disebut tarikus salah orang yang meninggalkan salat. Ya, namun jika salat setelahnya itu bisa dijamak dengannya maka orang itu baru disebut tarikus salah kalau sudah meninggalkan dua-duanya. Ya, kalau sudah masuk waktu yang kedua dan sudah mepet di waktu kedua sudah hampir habis. Nah ini ya, barulah yang disebut dengan tarikus sholat. Dan pendapat yang ketiga ini dipuji oleh Ibnu Qudamah di Al-Murni. Beliau katakan wahada kaulun hasanun. Ini pendapat yang bagus. Ini tiga pendapat yang dikutip oleh Ibnu Qudamah di Al-Murni tentang definisi dan tolak ukur tariku sholat orang yang meninggalkan sholat cukup satu sholat dapat kedua tiga sholat berturut-turut dan pendapat yang ketiga tadi merinci. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh Syekh Mutsaimin rahimallahu taala sebagaimana pernah kita sampaikan ini tidak termasuk yang dikutip di Ibnu kudama ya, yaitu meninggalkan semua sholat sama sekali belas tidak pernah sholat atau seandainya sholat cuma sekali itu pun sudah 10 tahun yang lewat ya. Eh, artinya nadir dan kaidah mengatakan wa nadir la hukmulahu la hukmalahu sesuatu yang terlalu sedikit itu ya, teranggap tidak ada. Nah itu yang baru semacam itu yang disebut dengan sebutan tariku sholah orang yang meninggalkan sholat. Nah kemudian kita berpindah pada pembahasan tentang seputar adzan. Hukum adzan bagi musafir. Maka ini adalah masalah yang mahalu khilafin, hal yang diperselisihkan ulama. Wasawab dan yang benar wajibnya beradan bagi rombongan musafir. Alasannya yang pertama karena Nabi bersabda kepada Malik ibn Huwairid dan kawan-kawannya yang mau pulang dari Madinah menuju kampung halamannya. Jika waktu sholat telah tiba, falyu'adzin lakum ahadukum. Maka salah satu kalian dari rombongan musafir ini berada. Wahum dan mereka adalah orang-orang yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ini musafirin hendak safar ke kembali ke keluarga mereka masing-masing. Alasan yang kedua karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan adan dan ikoma baik ketika hadar, ketika mukim, wala safaran dan demikian juga ketika safar. Maka ya, Nabi minta untuk ada adan saat beliau dalam safar-safar beliau, beliau perintahkan beliau, Bilal radhiallahu anhu untuk beradan. Ya. Maka siapa yang safar dan dia rombongan, ya, dia rombongan safar dan dia eh, kemudian sholat berhenti di tempat yang sepi, bukan perkampungan, ya, tengah padang pasir atau semacam itu, ya, maka salah satu dari rombongan ini wajib beradan. Ya. Lain hanya kalau dia mampir di masjid perkampungan situ sudah ada adan, ya, maka adan dalam pengertian uh, mengingatkan orang kalau waktu sholat sudah tiba maka tidak perlu di situ ya. Ya, maka dalam kondisi ini maka beradan bagi rombongan orang yang uh, musafir yang telat mampir ya, mampir di satu masjid adan bagi mereka hukumnya sunnah kalau mau adan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Dan jika mau adan maka cukup soal lirih untuk rombongan tersebut, Tidak perlu pinjam mic masjid sehingga ya bikin kacau dan masa uh, bikin kekacauan. Ya. Ini ada jam uh, ada orang mampir sholat rombongan musafir jam 2 ya. Masjid Al Asri kemudian adan duhur. Ya. Nah, nah, nah, makanya ini bikin masalah. Nah, ya. Ya, maka e, kalau mampir di perkampungan, maka hukum adan untuk rombongan musafir ini hukumnya dianjurkan. Dan cukup bagi mereka ya, adan untuk sesama mereka. Nah, tadi rombongan musafir. Gimana kalau orang sendirian? Hukum adan dan ikomah bagi orang yang sholat sendirian. Jawabannya adzan dan iqamah untuk orang yang sholat sendirian hukumnya dianjurkan tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Alasan yang pertama karena tidak ada di dekatnya orang yang perlu dia panggil dengan adzan. Kok bisa dianjurkan? Akan tapi nadaran menimbang bahasanya adzan itu adalah bentuk zikir mengat Allah Azza wa Jalla, bentuk mengagungkan Allah dan seruan pada diri sendiri untuk mengerjakan sholat dan keberuntungan maka dianjurkan. Demikian juga ikoma hukumnya dianjurkan. Dalil dianjurkannya adzan untuk orang yang sholat sendirian, ya, orang yang telat, ya, ya atau musa, uh, ya, orang yang telat, kemudian dia belum sholat, dia sendirian, maka beradan baginya hukumnya dianjurkan. Dalilnya dari Uqbah ibn Amir radhiallahu anhu beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Rabbmu itu terkagum dengan seorang pengembala kambing ala raksi yang berada di kepala syadiyah puncak lil jabali gunung yang berada di puncak gunung yu'adzinu li salati dia beradhan untuk salat Fayakulullah maka Allah berfirman, lihatlah hambaku ini, dia berada dan ikumah untuk sholat. Dia takut kepada aku, aku ampuni dosa hambaku dan akan aku masukkan dia ke dalam surga. Lihat kelimam Ahmad dan Abu Dawud. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala kagum dengan orang ini. Maka itu menunjukkan bahasanya satu hal yang terpuji dan baik dan bagus. Ya, maka ini menunjukkan kalau dia satu hal yang masyru' Satu hal yang diperintahkan yaitu satu hal yang dianjurkan. Maka ada orang dia e, mengembalakan hewan ternaknya, dia keluar dari perkampungan jauh, boleh jadi sampai tengah padang pasir. dia sendirian temannya cuma kambing-kambing semua. Tiba waktu sholat, maka orang ini tidak harus kembali ke Madinah, tidak harus kembali ke kampungnya dalam bahasa kita ada orang yang pergi ke sawah dan sawah itu jauh dari perkampungan. Hmm, tidak memungkinkan bagi dia untuk bolak-balik. Maka dia boleh sholat di tengah-tengah ya, persawahan yang jauh dari pemukiman tadi. Seandainya dia di situ cuma sendirian, ya sudah sholat sendiri di di situ. Itu sudah mencukupi. Dan ketika itu dianjurkan untuk beradzan meskipun tidak ada siapa-siapa. Kemudian jika seorang menjamak sholat dur dan asar, maka apakah masing-masing dari sholat dur dan asar itu punya ikomah? Dan adakah ikomah untuk sholat sunnah? Maka jawaban untuk pertanyaan yang pertama, masing-masing punya ikomah. Sebagaimana hadis Jabir tentang tata cara haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir menyebutkan jamaknya Nabi di Musdalifah. Jabir mengatakan e, ada ikomah untuk salat maghrib, kemudian ikomah untuk salat isya, walam yusabbih bainahuma tasbih. Dalam hadis ini artinya salat sunnah. Nama lain dari salat nafilah itu subahah. Ya, nama lain dari salat sunnah itu subahah subahatun. Itu artinya salat sunnah itu di asar, riwayat salaf, uh, hadis Nabi. Itu jika ada kata-kata subhatun itu artinya salatun nawafil. Hmm. Bukan uh, salat tasbih. Saya pernah baca buku terjemahan terjemahkan hadis ini ya, atau hadis yang lain yang semisal kemudian e, si penerjemah menerjemahkan dan Nabi tidak sholat tasbih. E, ini tidak benar, ini ngaco. E, subhah itu kalau di hadis di salaf artinya sholat sunnah. Wa aman nawafil pun sholat sunnah maka dia tidak memiliki ikoma. Kemudian kalimat Eh, tatwib as-salatu khairu minan naum apakah dia di adzan awal ataukah di adzan yang kedua saat pagi hari ya, maka kata-kata as-salatu khairu minan naum itu di adzan awal sebagaimana terdapat dalam hadis jika engkau beradzan untuk adzan subuh yang awal ucapkanlah as-salatu khairu minan naum maka kalimat taswib, ya, asalatu khayyum nanam disebut kalimat taswib. Ya. Fahia maka kalimat tersebut di adzan awal bukan adzan yang kedua akan tapi wajib diketahui apa itu definisi adzan awal dalam hadis ini maka jawabannya itu adalah adzan alladhi yakunu ba'da dukhulil waqti yang ada setelah tibanya waktu. Nah, artinya azan dalam hadis ini kita maknai dengan makna syar'i, bukan makna lughawi. Menimbang kaidah bahkasannya hukum asal e, makna dalam nusus kitab sunnah adalah makna syar'i. Dan azan dalam makna syar'i itu setelah tibanya waktu. Ini sisi Eh, kenapa beliau katakan demikian? Ya, karena adanya dimaknai dengan ya, adan syar'i. Maknanya makna hakikoh syar'iyah, bukan hakikoh lughawiyah. Kalau hakikoh lughawiyah, adan artinya pemberitahuan. Ya. ya, maka eh, adan sebelum waktu subuh itu disebut adan hakikoh lughawiyah pemberitahuan kalau sudah hampir dekat waktu subuh. Bukan hakikat syariah. Hakikat syariah untuk adzan itu setelah tibanya waktu. Ini. Karena definisi adzan sebagaimana di kitab-kitab fikih ini adalah pemberitahuan tibanya waktu sholat di kalimatin maksusotin dengan kata-kata tertentu. Ya, maka itu definisi adan syar'i. Ya, dan kaidah e, eh, kaidahnya mengatakan bahasanya eh, kata-kata e, yang ada dalam nusus syar'iyah itu hukum asalnya dimaknai dengan makna syar'i. Tidaklah kita maknai dengan makna lugawi kecuali ada indikator yang membelokkannya ke sana. Ini e, ini alasan kenapa beliau katakan adan yang ada dalam hadis di atas adalah adan setelah tibanya waktu. Jika demikian lantas apa yang dimaksud dengan adzan yang kedua jawabannya iqamah. Karena iqamah juga disebut adzan. Ya, secara syar'i sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua adzan itu ada salat. Dan yang dimaksudkan adalah antara adzan dan iqamah. Ini sehingga di sini tidak tepat dijadikan dalil uh, Jumat. Ya, sehingga yang diletakkan di antara adzan pertama dan adzan kedua ini dalam pengertian adzan setelah khatib naik ke atas mimbar. Eh, karena karena yang dimaksud dengan adzan lain adalah adzan dan ikoma. Dan dalam Sahih Bukhari senyap Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiallahu anhu menambahkan adzan yang ketiga fil Jum'ati dalam ya, di hari Jumat, maka disebut dengan adzan yang ketiga. Orang menyebutnya adzan pertama. Ya, tapi di bahasa riwayat itu disebut adzan yang ketiga. Ya, adzan sebelum tibanya waktu sholat Jumat itu namanya adzan ketiga. Bukan adzan pertama ya, namanya dalam riwayat itu adan ketiga. Jadi adan ketiga, adan satu sama adan kedua. Ya. Maka adan ketiga dulu, baru kemudian adan pertama. Kapan itu? Ketika khotib naik di atas mimbar, kemudian adan. Itu adan pertama. Sebelum adan pertama, adan ketiga malahnya. Nah, ya, adan ketiga, kemudian adan pertama, nanti ikomah, adan kedua. Dan jika demikian, <clears throat> Maka adzan pertama yang bila diperintahkan untuk mengucapkan as-salatu khairu minan naum adalah adzan li salatil fajri untuk salat subuh. Adapun adzan sebelum terbitnya fajar, maka dia bukan adzan untuk menunjukkan lil fajri salat subuh. Maka adzan tersebut bukanlah adzan syar'i. disebut adzan dalam pengertian hakikat lughawiyah, pemberitahuan. Maka manusia menyebut adzan di akhir malam, adzan awal untuk sholat subuh. Dan hakikatnya dia bukanlah untuk sholat subuh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Bilal beradan di waktu malam untuk membangunkan orang yang masih tidur dan untuk supaya mengembalikan yaitu mengistirahatkan orang yang sudah sholat malam. Itu dalam rangka agar anak imrah yang tidur itu bangun dan bersahur. Wal qaim. Dan orang yang sholat untuk kembali. Ya, boleh jadi dia sholat di masjid untuk kembali ke rumah. Wayata oh sahar dan makan sahur. Ya, kalau fikirnya saya Ibn Adhan sebelum uh, di akhir malam sebelum waktu subuh itu hanya untuk bulan Ramadan. Ini hanya untuk bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak. Di luar Ramadan tidak ada. Ini. Kalau Ramadan, ah, maka ada azan di akhir malam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan pada Malik ibn Huwairith ini dalil kenapa adzan secara syar'i itu setelah tibanya waktu. Adzan asy-syar'i, adzan dalam hakikat syariah itu setelah tibanya waktu adalah dalilnya hadis Malik ibn al Huwairith yang tadi sudah kita baca. Ida hadaratis salatu yaitu ida hadar waktu salati. Jika telah tiba waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum. Maka salah satu kalian beradzan. Ya, kapan beradzan? Setelah tibanya waktu. Maka dari sini definisi Adan dalam hakikah syariah adalah adan yang dikumandangkan setelah waktu sholat tiba. Ini. Maka berarti kita sudah pegang e, hakikah syariah untuk adan. Nah ini kita pakai untuk memaknai hadis-hadis yang lain kecuali jika ada indikator yang yang membelokkannya. Pemakluman dan satu hal yang maklum bahasanya salat belumlah tiba kecuali setelah terbitnya fajar. Dan jika demikian maka adzan sebelum terbitnya fajar bukalah adzan syar'i untuk fajar. Wa alim maka berdasarkan hal itu maka praktek manusia praktek kaum muslimin al-yauma pada hari ini yaitu mengucapkan as-salatu khairu minan naum di adzan untuk salat subuh. Ya, hadha huwa itu yang benar. Wa amma man tawahama adapun orang yang salah paham. Yang belum maksudkan adalah Al-Albani. tanpa menyebut nama, tanpa menyebut merek. Adapun Al-Albani yang punya anggapan bahasanya dimaksud dengan adzan awal di hadis adalah adzan sebelum terbit fajar, falai salau hadun minan nadar. Maka ya, itu adalah ya, pendapat yang tidak berangkat dari ya, hadum dan nadar ya, penelitian yang mendalam telaah yang dalam ya, ya, maka itu cuma analisis permukaan nah, analisis permukaan teksnya awal kemudian awal langsung di ini oh, awal tuh ya berarti yang yang paling awal gitu tanpa kemudian melakukan nador, telaah ya, yang mencukupi. Ya, kalau batuna sebagian orang beralasan dalil bahasanya yang dimaksudkan dengannya adalah adan yang ada di akhir malam. Nih. Di salatin nafilah, ya, karena adzan di akhir malam itu dalam rangka salat sunnah. Anahu nah itulah yang layak dikatakan salat lebih baik daripada tidur. Dan kata-kata lebih baik menunjukkan afdoliyah. Berarti e, maka ada orang yang beralasan, memberikan alasan, nah kan Kan bunyi as-salatu khair minan naum, lebih baik. Lebih baik ini berarti itu berkenaan dengan sholat sunnah. Ya, itu berkenaan dengan sholat sunnah. Berarti itu ajaan supaya orang qiyamul mulai. Maka jawabannya kata-kata khairun secara syar'i itu berlaku juga untuk sesuatu yang wajib, bahkan min aujabil wajibat yang paling wajib sekalipun dalilnya firman Allah Ta'ala Wahai orang-orang yang beriman maka kutunjukkan kepada kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Ya. Kalian beriman pada Allah dan Rasulnya berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa kalian. Dalikum khairul lakum. Iman itu lebih baik bagi kalian. Ya. Inkuntum ta'lamun. Jika kalian tahu pada, ma'anau pada yang dikatakan lebih baik di sini adalah iman. Dan iman itu aujabul wajibat. Nah, hal yang paling wajib. Maka lebih baik dalam e, lebih baik dalam istilah syar'i itu tidak harus e, tidak harus pasangannya itu baik. Namun bisa jadi pasangannya itu jelek. Iman lebih baik daripada kafir. Itu secara syar'i tidak apa-apa. Secara syar'i itu tidak masalah. Lebih baik itu tidak mengharuskan lawannya itu baik. Itu dalam bahasa syariat. Meskipun boleh jadi ini buka adapun kalau itu berkenaan dengan masalah hamba bahasa keseharian nanti bab yang berbeda. Dan yang jelas dalam bahasa syar'i kata-kata lebih baik tidak mengharuskan pasangannya itu mengandung kebaikan. Boleh jadi pasangannya mengandung kebaikan. Pasangannya mengandung kebaikan. Salat eh, puasa Ramadan lebih baik daripada puasa Senin dan Kamis. Ya. Nah, itu boleh. Atau puasa Ramadan lebih baik daripada tidak puasa Ramadan. Itu juga boleh. Bahkan Allah mengatakan iman lebih baik daripada kafir. Padahal tidak ada kebaikan dalam kekafiran. Dalil yang lain, firman Allah Ta'ala tentang sholatul Jumu'ah, ya, orang-orang beriman jika telah diseru untuk sholat pada hari Jumat, segala kalian untuk mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli. Dalikum sholat Jumat, itu lebih baik bagi kalian daripada jual beli. Jual belinya haram. Salat Jumat wajib. Ya, maka yang wajib dikatakan lebih baik daripada yang haram. Ya. Maka boleh saja kalimat nikah lebih baik daripada zina. Ya, itu tidak salah. Sebagaimana Allah katakan salat Jumat lebih baik daripada jual beli. Ya, setelah adzan dan jual beli setelah adzan hukumnya haram. Sehingga fal khairiyah takunu fil wajib wa takunu fil mustahab secara syar'i yang namanya kata-kata khairiyah lebih baik itu boleh untuk satu hal yang wajib dan boleh juga untuk satu hal yang mustahab. Maka boleh saja secara dari penjelasan boleh saja seorang mengatakan menjadi muslim lebih baik daripada menjadi non muslim. Dan itu tidak berarti non muslim itu baik. Boleh saja kita katakan Islam itu agama yang lebih baik daripada agama-agama yang lain. Itu boleh. Dan dalam hal ini bukanlah eh, berarti agama yang lain itu mengandung kebaikan. Maka pakai eh, pakai bahasa syar'i berdasarkan dalil-dalil yang tadi disampaikan, boleh saja orang mengatakan Islam itu lebih baik daripada agama yang lain. Dan itu bukanlah maknanya agama yang lain mengandung kebaikan. Ya, maka kalau kita lihat di sini maka menurut Sayyid Nuzaimin pendapat yang mengatakan kalau asalatu khairu minan itu letaknya di adan akhir malam sebelum subuh khilaf dalam masalah ini bukanlah khilaf yang teranggap. Karena beliau mengomentarinya dengan falaisa lahu hadun min nadar. Sedangkan kaidahnya mengatakan laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar illa khilafun lahu hadun minan nadar. Tidaklah semua khilaf itu teranggap illa khilafun lahu hadun minan nadar. Kecuali khilaf yang lahu hadun minan nadar, lahu hadun minan nadar. Nah ini pendapat ini dikomentari oleh salahul hadzur minan nadhar. Berarti khilafnya tidak teranggap. Nah, kemudian sahkah adzan pakai rekaman, ya, ada rekaman RRI atau yang lain, kemudian disetel di masjid, ya, nah, sebagai supaya uh, suara adanya indah mendayu-dayu, ah, maka pakai rekaman. Jawabannya ad, uh, dengan rekaman itu tidak sah karena adan ibadah dan ibadah harus pakai niat. Dan rekaman tidak punya niat. Yang punya niat adalah orang. Jika seorang masuk masjid dan muadzin sedang beradzan, apa yang terbaik baginya? Yang terbaik adalah menjawab muadzin kemudian berdoa setelah itu bima waroda dengan doa yang berdalil. Kemudian masuk fitahiyatil masjid mengerjakan kemudian mulai masuk di sini artinya mulai mulai mengerjakan salat tahiyatul masjid. Dan sebagian ulama mengecualikan dari hal ini untuk hari Jumat. Orang yang termasuk masjid, muadzin beradhan pada hari Jumat, yaitu adzan yang kedua dalam pengertian urutan. Bukan dalam pengertian urutan sejarah, namun urutan pelaksanaan. Fa'inau yusali tahiyatul masjid, maka hendaknya langsung salat tahiyatul masjid, jangan nunggu selesainya adan. Diajeli dalam rangka supaya dia bisa mendengarkan khutbah secara utuh. wa lalu dan sebagian ulama tadi beralasan, bahasanya mendengarkan khutbah itu wajib, sedangkan menjawab muadzin itu tidak wajib dan eh, mendengar eh, mendengarkan kemudian menjawab dan menirukan adanya orang yang beradan itu tidak wajib menurut jumhur ulama dan berusaha untuk meraih yang wajib lebih utama daripada meraih yang lain yang tidak wajib. Ya terdapat dalam hadis bahasanya seorang itu mengucapkan ketika dia menirukan muadzin maka ada kalimat yang dituntunkan raditu billahi wa wabil islami dina bi muhammadin rasula kapankah mengucapkan kalimat ini Jawabnya zahir hadis menunjukkan bahasanya muadzin jika ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ajab tahu dan Anda telah mengikutinya, telah menjawabnya itu mengikutinya, Takulu ba'da dalika, maka Anda katakan setelah itu raditu billahi rabbil islami dina wabi Muhammadin Rasulullah. Karena hadisnya ja'afihi isinya mengkola siapa yang mengatakan hina saat mendengar adan ya, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ditambah dengan raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin Rasulullah. Wafiratan dalam berat yang lain siapa mengatakan wa ana asyhadu. Dalam perkataan wa ana asyhadu ini dalil bahasanya dia mengucapkannya setelah ucapan muadzin asyhadu alla ilaha illallah. Karena waw disini huruf ataf maka dia bersambung pada maka dia menyambung perka, menyambung perkataannya dengan perkataan muadzin. Maka asyhadu alla ilaha illallah diikuti, asyhadu anna Muhammad Rasulullah diikuti, nah, setelah itu ditambah eh, bisa ditambah dengan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Kemudian tambahan inna la tukhliful mi'at untuk zikir dan bacaan setelah adzan. Apakah tambahan ini sahih ataukah tidak? Maka jawabannya hadis ziyadah tambahan ini status hukumnya diperselisihkan oleh para ulama hadis. Di antara mereka ada yang berpendapat, ya, semisal Al-Albani, bahwasanya tambahan ini tidaklah valid karena ternilai sad karena mayoritas yang meriwayatkan hadis tidak meriwayatkan tambahan ini wal maqam dan e, konteksnya yang tadi mengharuskan Iya, supaya tidak ada kalimat yang dibuang. Karena ini adalah konteksnya doa dan sanjungan. Pemakana ala hadas sabil dan hal yang modelnya semacam ini tidak boleh ada pembuangan karena ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk ibadah. Maka kalau mayoritasnya tidak meriatkannya kemudian ada satu meriatkannya, ah, berarti ini sad. Dan di antara ulama ada yang mengatakan sanatnya sahih, di antaranya adalah Sa'ib Nubaz. Dia mengatakan sanatnya sahih. Wa annaha tuqalu wala tunafi ghairaha. Dan bahasanya inakala tukhliful mi'at itu boleh diucapkan. Dan ini tidaklah meniadakan yang lain. Dan di antara yang berpendapat itu sahih adalah Sa'abdul Aziz Ibn Baz. Fakal beliau mengatakan sanatnya sahih, diatkan oleh bisa nadin sahihin dengan sanat yang sahih. Catatan kaki diatkan oleh haki di Sunan. Ya, pendapat saya menubas bisa dilihat di Fatwa lajna ya, saat uh, kepemimpinan beliau dan macam Fatawa ya, saya menubas di jilid yang ke-10. Ya, maka apakah dianjurkan ya, untuk bacaan setelah adzan itu ada tambahan inakala tukhliful mi'at kembali kepada keyakinan masing-masing. Apakah kemudian tambahan tersebut sahih? Ya, sebagaimana pendapat Al Albani maka eh, atau pendapat Ibnu Bas ya, maka boleh baginya menambahkannya. Ya. Nah, eh, Rabbah wa titamah wa salatul qa'imah ati Dan wasilata wal fadila wa ba'athu maqama mahmudallati wa'atta innaka la tukhliful mi'at ya. Eh, siapa yang cenderung pada saya Ibnu Bas ya maka bisa demikian yang tidak ya sudah ya, maka cuma sampai wa'atta tidak perlu tambahan innaka la tukhliful mi'at engkau tidak menyelisih janji Nah, apakah uh, kemudian selanjutnya kalau uh, mengikuti muadzin dalam artian ya, ya, menirukan apa yang diucapkan muadzin satu hal yang dianjurkan sebagaimana pendapat jumhur ulama yang lain mengatakan wajib bagaimanakah dengan ikoma nah apakah seorang itu mengikuti yaitu menirukan ikoma pendapat saya menurut saya mengikuti Eh, kalimat-kalimat ikomah itu ada hadisnya diatkan oleh Abu Dawud. Akan tapi hadisnya daif tidak bisa jadikan hujah. Sehingga yang pendapat yang kuat menurut beliau la yutaba ikomah tidak ya, diikuti. Di catatan kaki diatkan oleh Abu Dawud ada bab di di bab ma yaqulu idza sami'al iqamata Bab tentang ucapan ketika mendengar iqamah al hafid Ibnu Hajar di At-Talkhis Al-Habir mengatakan da'if. Maka ulama berselisih pendapat tentang apakah eh, orang yang mendengar eh, ikomah itu menirukan apa yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan ikomah. Ini ada yang mengatakan dianjurkan dan ada yang mengatakan ya, tidak dianjurkan dan saya Nuthaimin sepakat dengan yang tidak menganjurkannya. Ya. Jika cukup diam saja Eh, dan kalau di praktek masa kita menarik, ya. Eh, banyak orang itu hanya menirukan suara ikomah di dua kalimat yang terakhir. Nah, eh, awal ikomah tidak ada yang nirukan. Begitu kemudian Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, nah, itu pada nirukan. Maka Eh, kalau dianggap cuma cukup uh, kalau dianggap cuma cukup menirukan yang terakhir saja, la ilaha illallahnya saja, eh, dianggap cuma uh, demikian, maka wallahu a'lam nampaknya tidak ada uh, pendapat ulama yang demikian. Karena perbedaan pendapat dalam masalah ini antara e, menganjurkan untuk menirukan sejak awal ikhoma dan tidak menirukan sama sekali. Kalau cuma menirukan di kalimat yang terakhir, nah ini, ini satu hal yang ini, tidak ada ulamanya. Lain halnya kalau karena lupa dia berpendapat ya, ikomah itu diikuti, ditiru awalnya itu tidak ingat, belum ngeh, eh, ngehnya baru ingatnya sadarnya di kalimat terakhir, maka tentu lain lagi. Maka tentu itu satu hal yang boleh-boleh saja jika demikian pendapat yang dipegangi. Kemudian kami mendengar sebagian orang Ba'da mati sholah, setelah ikomah sholah yaitu ketika ucapan mati sholah, mati sholah, mengatakan Aku maha Allahu wa adamaha. Apa hukumnya? Maka kalimat aku aku mahallah wa adamah sebagai respon untuk qad qamati shalah qad qamati shalah warada fi hadha maka terdapat tentang hal ini al hadithu hadis ini al hadisnya fa'il untuk waroda dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Rasul jika muadzin mengatakan qad qamati shalah maka Rasul mengatakan aku mahallah wa adamah semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya akan tapi hadis yang da'if tidak bisa dijadikan hujah. Catatan kaki diatkan oleh Abu Dawud, Bayhaqi, Baghawi di Sunnah, Al-Hafidh Ibn Hajar di At-Talkhis mengatakan da'if, Al-Albani juga menilainya da'if. Sampai sini berarti selesai pembahasan tentang adzan. Kemudian pembahasan tentang waktu sholat. Apa yang uh, uh, apa waktu yang terbaik untuk mengerjakan sholat? Apakah awal waktu itulah yang terbaik? Maka jawab beliau yang paling sempurna adalah hendaknya sholat itu pada waktu yang diperintahkan oleh syariat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jawaban kepada orang yang bertanya amal apakah yang paling Allah cintai? Siapa yang bertanya? Yang bertanya Abdullah bin Mas'ud. Maka jawab beliau as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini salah satu hadis di Umdatul Ahkam. oleh Bukhari dan Muslim. Maka lihat Nabi tidak mengatakan as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktunya, namun salat pada waktunya, yaitu salat pada waktu yang diperintahkan dan dianjurkan. Hal itu dikarenakan karena sholat itu macam-macam. Ada yang dianjurkan takdimuhu dikerjakan di awal waktu. Dan ada yang dianjurkan takhiruhu dikerjakan di eh, diakhirkan pelaksanaannya. Misalnya sholat isya misalnya dianjurkan agar ditunda pelaksanaannya sampai eh, sepertiga malam yang pertama. Bukan sepertiga malam terakhir ya. Walihada oleh karena itu Eh, laukanat imra'atun seandainya perempuan di rumah ini ada perempuan di rumah dan bertanya, manakah lebih afdol bagiku? Salat Isya saat mendengar adan Isya atau saya akhirkan sampai sepertiga malam yang pertama, ya, yaitu setengah sembilan atau semacam itu. Maka kami jawab yang afdol adalah dia tunda sampai sepertiga malam yang pertama karena Nabi saw Alaihi Wasallam pada satu malam beliau telat ya, telah datangnya ditunggu oleh para sahabat. Sampai-sampai sahabat mengatakan kepada ya Rasulullah, perempuan-perempuan yang di masjid serta anak-anak ketiduran menunggu kedatanganmu untuk sholat isya. Maka di sini dalil bolehnya perempuan pergi ke masjid untuk sholat, bahkan sampai tertidur di masjid karena nunggu sholat. Ya, demikian juga bolehnya mengajak sibian anak-anak untuk ke masjid. Lantas Nabi pun keluar dari rumahnya ke masjid dan Solabim memimpin sholat isya bersama para sahabat. Dan Nabi kemudian komentar, inilah waktu isya yang sesungguhnya seandainya aku tidak memberatkan umatku. Diatkan oleh muslim. Maka yang terbaik bagi seorang perempuan jika dia ada di rumah adalah mengakhirkan pelaksanaan sholat isya. Ya, demikian juga laufirda seandainya diandaikan ada sekelompok orang mahsurin yang bisa dihitung. Artinya sejumlah orang tertentu dalam safar. Dan mereka dalam safar. Ini ada musafir rombongan. Lantas mereka bertanya kita tunda sholat isya ataukah kita awalkan. Maka kita katakan karena rombongan musafir ini kewajibannya adalah jamaah bersama sesama mereka. Maka kita katakan yang afdal adalah diakhirkan dan tidak di awal waktu. Demikian juga anna jama'atan seandainya ada sekelompok orang kharaju mereka pergi finuzhatin nuzah wisata. Wahana waktu isya dan tibalah waktu isya. Maka apakah yang terbaik adalah mereka menyegerakan isya di awal waktunya ataukah menundanya? Kami katakan yang afdal dia tunda. Kecuali jika dalam hal tersebut terdapat kesusahan. Iya. Wabakiyatu yang ada pun salat yang lain selain isya yang afdal adalah di awal waktu kecuali ada sebab. Maka yang afdal untuk salat subuh di awal waktu duhur, di awal waktu asar, di waktu awal waktu dan maghrib di awal waktu kecuali jika ada sebab. Dan di antara sebab yang menunjukkan e, dianjurkan tidak di awal waktu adalah ketika panas itu demikian terik maka yang terbaik mengakhirkan sholat duhur sampai e, suasananya dingin. ini artinya sampai dekat dengan sholat asar. Karena ya berutu al waktu waktu itu kondisinya cuaca dingin jika telah dekat dengan waktu asar. Maka jika terik itu sangat panas maka yang terbaik adalah di, e, di, e, ditunggu sampai al ibrat sampai cuaca dingin mengingat Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika panas itu sangat terik, maka dinginkanlah sholat. Karena terik yang panas itu bagian dari nyala api neraka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar lantas Bilal berdiri mau berada, Nabi mengatakan abrid, tunggu dulu sampai agak dingin. Adan ber, e, eh, Bilal mau berdiri untuk adan, masih Nabi katakan aberit, tunggu dulu sampai agak dingin. Baru setelah Eh, Bilal berdiri untuk yang ketiga kalinya untuk beradan. Ya, maka Nabi izinkan dia Bilal untuk beradan. Ya, dan di antara sebab juga ayakuna di akhir waktu bahasanya di akhir waktu itu bisa berjamaah yang tidak terwujud di awal waktu. Fahuna maka dalam kasus ini mengakhirkan sholat dari awal waktunya yang lebih baik. Karajulin seperti orang yang mendapatkan waktu sholat wawafi fil bari dan sedangkan dia di albar bar ya, bar di sini uh, uh, maknanya padang pasir bar daratan namun yang dimaksud dengan daratan di sini padang pasir ketemu waktu sholat pas posisi di tengah-tengah padang pasir Wawaya alamu dan dia tahu bahasanya dia akan sampai ilal balat balat itu komplek perkampungan. Tengah-tengah padang pasir tidak ada perkampungan. Dia tahu dia akan sampai ke balat yaitu komplek perkampungan. Eh, wa terik al jama'ata fi akhir waktu. Dia mendapatkan sholat jamaah namun di akhir waktu. Maka apakah yang terbaik baginya sholat ketika dia mendapatkan al waktu ataukah menunda sehingga dia mendapatkan jamaah. Kami katakan yang afdal dia tunda sehingga dia mendapatkan jamaah. Bal bahkan kot nakulu terkadang kami katakan wajib ditunda guna di sini tahsilan dalam rangka mendapatkan kesempatan untuk bisa salat berjamaah. Contoh yang lain adalah misalnya mahasiswa yang eh, kuliah eh, kemudian eh, kuliahnya itu nabrak awal waktu duhur misalnya kalau begitu adan dia keluar kemudian pergi ke musola dia sholat sendirian dan kalau dia tunda sampai jam 1, ya, sampai selesai, dia akan sholat bersama teman-temannya, jamaah. Maka mana yang terbaik awal waktu sendirian ataukah jam 1 e, namun berjamaah? Jawabannya jam 1 berjamaah itu yang lebih afdol. Yang lebih afdol. Kemudian jika seorang itu sholat sebelum waktunya karena tidak tahu, ya, karena tidak tahu jamnya mati atau yang lain, apa hukumnya? Sholat seseorang sebelum waktunya itu tidak sah, tidak mencukupi dari sholat yang fardu. Karena Allah berfirman, Inna salatakanat alal mu'minina kitabam maukuta. Sholat itu kewajiban orang-orang yang beriman, kitaban kewajiban maukutan yang telah ditentukan waktunya. Dan Nabi Alaihi Wasallam telah menjelaskan waktu-waktunya, dalam sabdanya waktu duhur jika matahari bergeser ke barat dan seterusnya. Wa ala hadha berdasarkan hal ini, maka siapa yang mengerjakan sholat sebelum waktunya, maka sholatnya itu belum mencukupi, belum menggugurkan anil faridoti dari kewajiban. Terus gimana? Lakin nahat takau naflan. Kan tetapi sholat tersebut statusnya jadi nilainya nilai sholat sunnah. Artinya yusabu dia diberi pahala untuk sholat tadi, pahala sholat sunnah. Sehingga menjadi kewajibannya mengulang sholat ba'da tuhulil wakti setelah tibanya waktu. Ya demikian yang kita baca, kita uh, telah kesempatan pagi hari ini seputar eh, ya, waktu ya, waktu sholat demikian juga uh, eh, adan demikian juga sedikit tentang masalah meninggalkan sholat dan qada Wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Apa yang dimaksud jual beli setelah adzan itu haram? Maksudnya setelah terdengar adzan dan adzan di sini adalah adzan yang kedua yaitu adzan setelah khatib naik eh, di atas mimbar maka siapa saja yang terkena kewajiban uh, sholat Jumat haram baginya mengadakan transaksi jual beli. Eh, maka laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dewasa dengan laki-laki dewasa tidak boleh jual beli. Atau salah satu pelaku transaksi itu wajib ya, wajib sholat Jumat. Penjualnya perempuan, pembelinya laki-laki. Maka ini transaksinya haram. Atau sebaliknya. Yang beli perempuan, yang jual laki-laki. Maka hukumnya haram. Ya. Maka ada dua laki-laki jalan bareng mau ke masjid setelah adan. Ya, di situ kemudian transak, ada transaksi jual beli Oh itu jam tanganmu bagus, boleh tidak saya beli sambil jalan mau Jumatan? Eh, tidak boleh. Eh, obrolan untuk transaksi, untuk bikin eh, kesepakatan komitmen jual beli, nah itulah transaksi, nah itu hukumnya haram. Sewaktu SMP sampai SMA saya sering tidak sholat karena kurangnya pemahaman saya dan karena saya belum tahu bacaan sholat Waktu itu saya tidak tinggal bersama orang tua, sekolah di lain daerah. Maka saya wajib kodok semua sholat-sholat itu. Dan saya tidak ingat berapa jumlahnya. Maka ini eh, ini meninggalkan sholat secara sengaja. Yeah. Maka tadi telah kita sampaikan di pelajaran yang tadi kita sampaikan. Ini kalau lama-lama berselisih pendapat. Madhab yang empat, jumhur ulama mengatakan wajib kodok. Ya, Dawud Al-Zahiri, kemudian Ibn Taymiyah, kemudian uh, kemudian bawahnya Ibnu Hazm, kemudian Ibn Taymiyah, kemudian Ibnu Thaimin mengatakan tidak wajib kodok. Simpulan yang tadi telah kita sampaikan, pendapat jumhur itu ahwat. Ya, pendapat jumhur itu yang lebih hati-hati. Maka kita sarankan untuk mengkodok ya, sholat solat tersebut dihitung sejak balir. Kalau tahu haidnya kapan, ya maka dari haid. Kalau tidak ingat secara pasti, ya, maka bisa dihitung dari umur 15 tahun. Namun ingat 15 tahunnya pakai hitungan hijriyah. Ya. Dan tidak tahu jumlahnya ya, maka dikodok sebanyak-banyaknya. Ini SMA tiga tahun, SMP itu ya, e, kalau perempuan mestinya sudah haid atau umumnya sudah haid ya berarti enam tahun ya, jadi enam tahun ya, ya dicicil ya, nanti bikin daftar list ya. Uh, daftar enam tahun dicentangi kalau yang sudah nah, ikhtiyatan untuk mengambil pendapat yang uh, lebih hati-hati apalagi ada nukilan ijma yang mengatakan wajibnya kodok sebagaimana nukilan ijma yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Apakah kisah di kontoroh yaitu tempat uh, sebelum masuk surga setelah sirat itu dalam bentuk pembalasan fisik maka eh, zahir uh, istilah uh, kisos ya berarti bisa saja itu adalah pembalasan fisik kesempatan untuk kemarin yang mukul maka dipukul dan seterusnya wallahu a'lam ada hadis yang berbunyi nanti di hari kiamat ada hewan ternak yang dulu ketika di dunia diberi beban yang berlebihan, kemudian binatang tersebut mengadu kepada Allah. Apakah ini apakah hal tersebut sebatas penilai dosa? Ataukah hewan ini ingin meminta kisos? Wallahu a'lam itu untuk menunjukkan bahasa ini adalah perbuatan yang berdosa. Apakah wanita yang sholat jamaah di dalam rumah diwajibkan untuk ikomah? Kalau wajib tidak. Kalau apakah dianjurkan untuk ikomah diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan bahasanya wanita itu bukan ahlul lil adan wal ikomah. Tidak ada adan dan tidak ada ikomah untuk perempuan. Ya, sebagian yang mengatakan uh, boleh ikomah namun tidak boleh adan. Sehingga jika tidak ada ikomah maka tidak apa-apa. Seandainya ada ikomah, insya Allah hukumnya boleh. Ikomah untuk sebatas eh, teman-teman uh, yang mau sholat bareng. Kami sholat uh, isya sekitar pukul 21.00 karena khawatir kalau lebih dari itu mengantuk dan kami berniat mengakhirkan isya. Apakah ini sudah termasuk mengakhirkan salat isya yang dianjurkan? Jawabannya sudah termasuk. Ya, apakah seorang dikatakan balik harus terpenuhi semua tanda-tanda balik? Tidak, cukup salah satu. Dia tidak 15 tahun, namun dia sudah mimpi basah ya, di umur 10 tahun. Ini ya, sudah, maka dia sudah balik sejak 10 tahun. Ya, Bagaimana jika sudah berumur lebih dari 14 tahun tapi belum bermimpi? Maka nanti setelah genap 15 tahun ingat menurut hitungan Hijriyah bukan Masehi. Maka dia otomatis statusnya balik. Ini tidak harus menunggu semua tanda. Tadi tentang sunnah ada dan untuk sholat sendirian juga apakah juga berlaku untuk wanita yang sholat di rumah? Jawabannya tidak. Bahkan ikomah untuk wanita diperselisihkan boleh tidaknya. Pendapat Ibn Umar, beliau tidak melarang wanita yang mau ikomah. Mengingat kalau itu adalah zikir. Tadi dikatakan bahasanya pada saat adan setelah menjawab boleh berdoa dengan doa yang berdalil. Jadi kita tidak boleh berdoa sesuai keinginan kita, doa umum atau permintaan. Dua umum dan permintaan itu setelah akhir adzan. Tadi cuma bacaan raditu billahi robba saja. Khusus cuma bahas ada uh, tam, uh, apa? Dikirnya ada tambahannya. Asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa ditambah dengan raditu billahi robba. Adapun mau doa umum Sa eh, maka itu letaknya setelah adzan selesai. Di dubur salat bolehkah berdoa menggunakan bahasa Indonesia untuk permintaan kepada Allah? Kalau dubur salat dalam pengertian setelah selesai salat maka boleh. Kalau dubur salat dalam pengertian sebelum salam, maka penggunaan bahasa selain bahasa Arab di situ diperselisihkan ulama. Kesimpulannya hukumnya makruh. Orang yang kerja di Jakarta terkadang saat jam sholat maghrib terjebak di jalan sampai waktu isya. Apakah ini diperbolehkan e, mengkodok sholat? Dan jika menjadi e, maka tidak perlu kodok di situ, namun perlu niat jamak. Perlu niat jamak. Jika memang tidak memungkinkan untuk berhenti, ya maka niatnya jamak. Jamak takhir dengan isya. Namun jika memungkinkan untuk berhenti karena ada rest area dan sebagainya, ya maka ya, maka saya sarankan untuk berhenti untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Apakah transaksi jual beli yang terlalu di masjid juga dalam bentuk membalas telepon atau lewat medsos yang dilakukan di dalam masjid iya. Ya, karena transaksi itu kesepakatan, transaksi itu deal. Maka deal yang bisa jadi dilakukan lewat telepon atau yang lain ketika salah satunya di masjid maka itu termasuk dalam larangan. Namun tentang larangan jual beli di masjid memang terdapat perselisihan ulama Syafi'iya, Syafi'iyah semisal Imam Nawawi di judul bab Riyadus Salihin mengatakan hukumnya makruh. mengatakan hukumnya makruh. Mohon ada juga yang mengatakan hukumnya haram. Apakah promosi uh, travel umrah di masjid juga haram? Maka ini uh, promosi di sini uh, turunan dari masalah jual beli karena dia sarana jual beli. Hukum sarana hukum tujuan. Ya, maka kalau mengacu pada syafi'i ya hukumnya makruh. Eh, kalau pendapat yang lain, ya hukumnya haram. Bagaimana jika promosi itu tertera di bagian sponsorship, publikasi, atau buletin, apakah juga terlarang? Jika buletinnya dibagikan di dalam masjid, maka terlarang. Boleh jadi larangan makruh, boleh jadi larangan haram, tergantung pendapat yang dipilih dalam masalah ini. Bolehkah berdoa sebelum salam dengan bahasa Indonesia? Begitu juga saat sujud tadi kita sampaikan. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya, maka hukumnya meko.